Apakah ada ulama kibar yang mengajarkan kitab Lamudul Mansur? Barakallahu fikum. Kalau ulama kibar membaca Lamudul Mansur, ya terbalik. Penulisnya harusnya belajar sama ulama kibar. Nah, kalau di atas kita ya. Beliau penulisnya di atas kita. Tapi dibandingkan sama para ulama, ya lebih tinggi para ulama. Nah, sehingga bukunya beliau dulunya kecil setelah nasihat oleh para ulama kibar, maka dilengkapi, jadi tebal. Emang asar-asar salaf cuma itu. Kurang lebih begitulah maknanya. Kan dulu hanya sikap terhadap ahli bidah saja isinya. Tetapi dengan nasihat-nasihat para ulama dan diberikan tazkiyah dan dukungan sehingga ditambah oleh beliau. Ditambah dengan prinsip-prinsip awalnya dengan dengan sunnah Eh, sebab asbab eh, sampai diakhiri dengan akhlak dan adab. Nanti akhirnya ada adab dan akhlak. <laughs> Jangan khawatir. Kalau penulisnya selalu berjalan bersama para ulama, insya Allah akan terbimbing. Nah,